sering meninggalkan sholat dan sering bermaksiat. Kata Nabi saw Akhiru min dzikri hadimil ladzat." Kata Nabi saw perbanyaklah mengingat hal yang memutus kenikmatan. Maksudnya apa? Kemati. Karena kematian itu adalah nasihat yang paling ampuh. Ya, Nasihat yang paling ampuh itu kematian. Nah, kalau ada orang cerita mati suri, mati suri, tapi dia nggak tobat, itu merampot itu kata orang Pontianak. Bohong. Karena kalau seandainya memang benar dia mati, walaupun anak sendiri nggak terlalu percaya dengan mati suri itu, ya nggak terlalu percaya, anak pribadi ya. Ada yang benar di mati, dia pasti akan karena kematian itu adalah nasihat yang paling ampuh. Karena kalau sudah mati, dia ya tabir dunia ini akan dibuka oleh Allah. Kita akan melihat hal-hal goib yang ada di alam sana. Neraka, surga, nikmat, azab dan sebagainya. Masuklah di alam kubur. Ya, maka Allah berfirman apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal Yakin dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan. Al yakin itu keyakinan masih apa? Al maut dalam tafsir. Dalam tafsir disebutkan al maut. Kenapa? Karena dua alasan. Satu, karena kematian itu mengungkap tabir keraguan. Kematian itu membuat yang awalnya ragu jadi yakin. Yang awalnya ragu akan neraka jadi yakin ada yang neraka. Yang awalnya ragu ada siksa kubur jadi yakin adanya siksa kubur. Yang kedua, karena tidak ada keyakinan yang paling diyakini oleh manusia seperti kematian. Kita belum tentu kaya, kita belum tentu yang lain-lain. Tapi kita sudah yakin pasti mah Kawin, ya belum tentu. Nanti yakin kawin, iya kalau ada jodoh. Kalau tahu jodoh ini sekarang ini ketabrak meninggal lah, tak kawin ini kan? Jadi belum tentu. Baik. Nah, Cara paling ampuh itu adalah mengingat kehidupan kita setelah alam ini. Ada kehidupan lagi setelah alam ini. Ada fase lagi setelah hidup di alam ini. Kita ini baru hidup di alam yang ketiga. Alam pertama alam roh, alam kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Setelah ini panjang perjalanan. Alam kubur, alam barzah, itu alam lain lagi. Alam akhirat, dengan fase-fase mengerikan yang luar biasa. Masing-masing daripada kita akan memasuki tahap itu. Nah, sekarang kalau kita nggak sholat, kita sering bermaksiat, kira-kira dibawa ke alam kubur itu apa? Nggak usah jauh-jauh akhirat dulu deh, alam kubur aja dulu. Karena di dalam kubur akan ada nikmat kubur, akan ada azab kubur. Nah, ketika kita meninggalkan ada talqinnya tuh inna na'imahu haq inna na'inna azab al-qabri haq wa anna na'imahu haq wal jannata haq wal nara haq ya wa su'al munkar nakir haq wa anna Allah yab'atsu man fil qubur al-an qad sirta fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta idza ja'aka al-malakan al-muwakkalan bika ahaduhuma munkar wal akhar nakir fala wa wala yarhabak Fa'innahu mahalkun min khalqillah kan mencetalkin ya. nikmat kubur itu hak benar azab kubur itu hak surga benar neraka benar pertanyaan mungkar nakir itu benar al-an katsirta wa anna Allah yab'atsu kubur dan Allah nanti akan membangkitkan siapa yang ada di kubur sekarang kamu al-an katsirta fi sarah. sekarang kamu sudah berada di bawah tanah wa baina asakir mautah dan kau hidup di antara perkampungan orang yang sudah menikah. Itu pasti itu. Nah, dengan kita merenung malam-malam, ya. Nah, kira-kira nah, masih berani ngelawan Allah nggak? oh, di alam kubur itu gimana? Disiksa. Kuat nggak kita? Berapa kali Allah nyebutkan dalam Al-Quran? Inna azabi kasyadid Azab Allah itu amat pe? Ya, kita nggak sholat pasti disiksa. Kita nggak bayar zakat, pasti disiksa, ada hukumannya. Kita nggak berpuasa, pasti disiksa. Kita melawan orang tua, melawan guru, dosa nggak? Dan maksiat-maksiat yang lain, zina, pacaran, grepe-grepe, ya betul ya, dan lain-lain, maksiat-maksiat, naudzubillah, itu pasti dibalas oleh Allah. Udah kuat belum, gitu loh. Ya, makanya ada ulama, sebagian anekdot ulama. Boleh maksiat. Boleh gak kita maksiat? Boleh. Dua syarat. Kalau dua syarat terpenuhi, boleh maksiat. Satu, boleh maksiat kalau dia merasa kuat dengan siksaan Allah. Kuat gak? Hah? Hitam matahari aja yang jaraknya 150 juta kilometer masih panas kan siang hari kan apalagi dalam neraka coba sekali-sekali apa hidupkan kompor di dapur nanti dekatkan wajah ini kuat gak? atau dia bakar sampah kan apinya besar api segitu aja dulu berani dekat-dekat dia hanya satu jengkal aja sama api kuat kan panas rasanya gimana apalagi dia masuk dalam atau dia masukkan tangan ini dalam gak usah lama-lama satu menit aja tangan dimasukkan ke dalam kompor bisa atau dia jengkal air Masa air. Air udah blub blub blub blub, nanti siramkan ke wajah itu Kuat nggak? Kalau merasa nggak kuat, ya jangan maksiat. Jangan tinggalkan so sholat. Kalau enggak, anak kuat, oke okay, kuat. Berarti anak maksiat Tunggu syarat kedua apa? Boleh maksiat kalau Allah tidak melihat kamu. Pernah Allah nggak melihat kita? Ya. Allah tahu. Ah. Kalau dua syarat ini terpenuhi syarat, tapi kalau nggak terpenuhi jangan. Nah, yang kedua cara terakhir juga salah satu yang ampuh biar kita nggak melawan Allah, sering-seringlah mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nafas, ya, anggota tubuh makan, rezeki, semua yang Allah kasih. Kalau ada orang ngasih kita uang satu juta Pasti akan kita puji-puji Masya Allah, dia baik sekali. Kenapa? Dia ngasih anak sejuta kemarin. Apapun yang diperintahkan pasti akan kita turutin. Tolong dong, anu saya mau pindahin barang. Oh siapa siapa? Kita angkatin. Mas mas tolong, anu boleh nggak apa ini apa ada tikus di rumah saya nggak berani. Oh iya siap. Padahal cuma sekali ngasih duit. Ya kan? Kenapa? Karena dia baik sama ini lah Allah itu tiap saat sih nafas. Ada malaikat datang ke rumah, tagihan nafas sebulan. Ada? tidak ada. Coba Allah cabut nikmat nafas ini. Tahu berapa bayar tabung oksigen di rumah sakit? Allah cabut sakit nafas bengik nanti. Masuk rumah sakit. <gasps> Pasang tabung gas. Ah, satu liter dua ribu. Seliter nafas tuh yang tabung tuh. Betul. Sehari berapa puluh liter sudah? Berapa dah tu? Kali kan dua ribu sehari. Kali kan sebulan. Jangankan nafas, kentut aja tuh, Nikmat kan? Bisa buang angin. Seandainya Allah cabut nikmat buang angin, Ustaz punya teman di Jakarta, tak bisa buang angin. Mampet saluran dia. Mau minum Wipol tak boleh kan Wipol kan mampet WC <laughs> Akhirnya apa operasi Berapa habis? 30 juta Kurang lebih Hanya buat kentut aja 30 juta doang Bagus umroh ya eh. 30 juta dapat umroh lah ente yang bisa buangnya, Tapi jangan buang ini sembarangan dari kan? sini Alhamdulillah Paham? Mata Allah kasih lengkap ada orang kaya datang. Eh, mungkin matanya bagus. Anak ambil mata yang di satu. Anak kasih yang di dua miliar. Mau? Hah? Dua miliar. Kapan lagi yang megang dua miliar? Mau nggak? Di sini haji itu. Tahun depan langsung berangkat 2 M. Mau? Tapi matanya ada congkel satu. Ini kayak dajjal, satu doang. Tidak mau kan? Atau tangannya deh, satu aja tangan. Sebelah kiri lah, sebelah kiri. Ini kan kanan, atau yang kidal kanannya anak ambil. Anak bayar 5M, masih mau? Jangankan tangan, jempol aja diambil jempol. Anak bayar 2 miliar, jempolnya dipotong, mau? Jempol diambil, susah nulis gimana, megang sendok gimana, masak gimana. Iya kan? bawalah ya masak megang sendok dah jatuh lah. kenapa ibu jarinya dah ada ya kena kaki kena muka Allah berikan kita semuanya kenapa kita nggak mau bersyukur kenapa kita nggak mau melaksanakan semua perintah Allah nah, ini salah satu cara karena kita nggak mikir ke sana kita pikir yang maksudnya pengen happy bahagia nah, akhirnya Allah cabut eh karena maksiat mabuk mabuk kan Allah kasih akal sehat gak bersyukur kepada Allah. Akhirnya mabuk, melawan Allah, Allah murka, cabut nih pak akal. Akhirnya apa? Stres. Akhirnya menjadi orang gila. Nah ini dua banyak sebenarnya cuma karena keterbatasan waktu. Saya rasa dua ini dengan perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat akan ada alam setelah ini dan alam di sana kita akan menuai apa yang kita tanam saat ini. Yang kedua, sering-sering mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita. Allah jadikan kita ahli ibadah, ahli ibadah si pemberian. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam. Bismillah.